بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلاما على مبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فمعاشر الإخوة رعاني ورعكم الله Walhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memudahkan untuk kita bisa berkumpul di majlis min majalisil ilm di majlis min majalisil dzikir yang sudah tidak kita ragukan lagi tentang kemuliaan dan keutamaan dari majalisil ilm ataukah majalis al yang bersumber dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Pada tahun ajaran yang lalu Pada kesempatan Rabu malam kami seperti ini Biasanya kita membahas Karya dari Al-Imam Ibn Abdul Bar alaihi rahmatullah Di dalam Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlihi Akan tetapi pada tahun ajaran ini Biiznillahi ta'ala Istijabatan li talabi ahadikum untuk membahas silsilatul akidah dan apa yang berkaitan dengan fadilah majalisil ilm atau adab para talabatul ilm Ana fikir insyaallah bisa diwakilkan dengan ta'alim selasa malam oleh Ustadzuna Al-Ustadz Abu Ahmad Ali hafizahullah wa ra'ah dalam Jami Akhlaqir Rawi wa Adab Sami' sehingga mulai malam hari ini kita akan membahas silsilah akidah dari awal dalam membaca syarah Thalathatul Usul karya Syekhina Al-Syekh Al-Allamah Al-Faqih Ubaid ibn Abdullah ibn Sulaiman Al-Jabiri Hafizahullah wara'ah yang mana beliau beri judul karya beliau ini dengan Ittihaful Uquli bi Syarh Thalathatil Usul Ittihaful Uqul bi Al-Thalathati Al-Usul yang insyaallah taala kajian ini akan kita bacakan satu pekan satu kali setiap Rabu malam Kamis biidznillah taala secara global apa yang berkaitan dengan al-musannif yaitu Syekhuna Al-Allamah Al-Faqih Ubaid ibn Abdullah ibn Sulaiman Al-Jabiri adalah seorang alim yang walhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih panjangkan usia beliau dan saat ini bermukim di kota Al-Madinah An-Nabawiyah dan beliau dikelilingi oleh para talabatul ilm dari kalangan ulama dan dahulunya beliau adalah seorang pengajar seorang dosen di Jami'atul Islamiyah Bil Madinah An-Nabawiyah akan tetapi karena usia beliau yang telah lanjut maka akhirnya beliau mengalami masa taqa'ud masa pensiun akan tetapi hal tersebut tidak menghalangi beliau dari at-ta'alif dan at talim beliau masih melahirkan karya-karya ilmiah begitu pula kajian-kajian rutin masih beliau adakan di kota Al-Madinah terkhusus di Masjid Jami' Ar-Ridwan yang menjadi penanggung jawab di sana adalah Syekh murid beliau Syekh Al-Allamah Abdul Wahid Al-Madkhali hafizahullah wa ra'ah yang biidznillah taala nasallallahu at-taisir beliau akan mengunjungi negara kita Indonesia pada bulan Dzulqa'dah biidznillah taala Syekh Abdul Wahid Syekh Ubaid bin Abdullah bin Sulaiman Al-Jabiri beliau termasuk masyayikhil kibar karena usia beliau yang telah lanjut syabat lihiyatuhu bil ilmi wa tajribati jenggot beliau telah putih karena keilmuan dan pengalaman yang banyak yang ada di sisi beliau hafizahullah wa ra'ah dan beliau alhamdulillah dikelilingi oleh para talabatul ilm yang telah saya sebut sebagai para ulama karena mereka adalah para ulama haqqan walaupun sebahagian pihak masih merancu, masih meragukan bahwa orang-orang yang berada di sekitar beliau adalah orang-orang yang jelek, orang-orang juhal. Akan tetapi manaltafitu ilaihim, kita tidak menoleh kepada syubhat-syubhat rendahan seperti itu karena yang kita lihat adalah wakil dan kenyataan yang ada. Al-Syeikh Ubaid ibn Abdullah ibn Sulaiman al-Jabiri memiliki murid-murid khusus yang alhamdulillah hingga saat ini mengkhidmah membantu beliau dalam persiapan-persiapan taalim, begitu pula pada taalif dalam menelurkan melahirkan karya-karya beliau di antaranya adalah karya ini Ittihaful Uqul nanti insyaallah taala akan kita sebutkan apa yang beliau tuliskan dari Al-Muqaddimah dan pada Muqaddimah tersebut beliau menyebutkan salah satu murid khusus yang ada di sisi beliau yang membantu beliau dalam menelurkan karya Ittihaful Uqul bi Syarh Tsalatsati Al-Usul. Dan ini adalah perkara yang maklum karena beliau hafizahullah wa ra'ah adalah seorang yang kafif seorang yang buta sehingga membutuhkan bantuan-bantuan dari para talabah daripada khawas tullabih untuk persiapan kajian ta'lim ataukah at-ta'lif ini secara umum berkaitan dengan al-syeikh Al-Allamah Al-Faqih Ubaid Ibn Abdullah Ibn Sulaiman Al-Jabiri Al-Hamadani Hafidhahullah wa ra'ah yang berkaitan dengan Al-Musannaf Ikhwati Fillah Ya Ra'akumullah Karya ini Yang berada di hadapan saya Adalah cetakan kedua Cetakan Munakkahah Wa Mujaddadah Wa Mazidah Yang telah dikoreksi Yang telah ditambahkan Dan telah direvisi oleh beliau sendiri Ya insyaAllah ta'ala Muqaddimah cetakan kedua Dan muqaddimah cetakan pertama Akan kita bacakan semua sebelum kita masuk kepada inti pembahasan karena apa yang berkaitan dengan al-muqaddimah adalah sesuatu yang sangat penting. Kita baca muqaddimah dari cetakan kedua yang dituliskan oleh beliau sendiri diimlakan tentunya dan dituliskan oleh Khawas Tullabi Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatut Tab'atits Tsaniyah. Muqaddimah dari cetakan yang kedua. Berkata beliau hafizahullah wa ra'ah alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyus salihin wa rabbut tayyibin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sayyid waladi adam ajma'in صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا على مر الأيام والليالي والشهور والسنين أما بعد setelah beliau memberikan mukaddimahnya secara ringkas kemudian yang setelah itu fa inna min ni'amillah is-sabighah di antara kenikmatan-kenikmatan Allah yang sangat banyak alayya kepada diriku kata Syekhuna Ubaid Al-Jabir allati la uhsi laha addan yang aku tidak bisa menghitungnya yakni menghitung satu persatu karunia dan kenikmatan yang amat banyak dari sisi Allah Subhanahu wa taala mamannallahu bihi alayya wa yasurruhu li atau wa yusirruhu li man nashara kitabi adalah pihak-pihak yang telah membantu aku dan memudahkan urusanku untuk membantu menyebarkan karyaku ini yang berjudul Ittihaful Uqul bi Syarhi Thalathatil Usul. Karena yang membantu menyebarkan dan mencetak karya beliau ini adalah Dar Al-Imam Ahmad yang berada di negara Mesir. Jadi beliau menyampaikan rasa syukurnya kepada percetakan begitu pula pihak-pihak yang membantu tercetaknya karya beliau ini hafizahullah wa ra'ah fi tab'atihi ula kata beliau pada cetakan yang pertama yang insyaallah taala akan kita bacakan pula mukaddimahnya wa ma laqituhu tilka tab'ah min qabuli ladal muslimin la siyama tullabil ilmi minhum aku tidak mendapatkan kecuali qabul rasa yang menandakan penerimaan ahlan wa sahlan dari para tulabul ilm terkhususnya secara umum di tengah-tengah muslimin. Jadi cetakan pertama ketika sudah naik cetak dan disebarkan, beliau mendapatkan kabar bahwasanya karya beliau ini walhamdulillah banyak dibaca oleh kaum muslimin terkhusus para tulab al-ilm. Dan kenyataan yang ada memang demikian karena ketika ada karya dari Syekhuna pertama kali disebarkan oleh Darul Imam Ahmad dan ketika sampai di kota Al-Madinah An-Nabawiyah yang menjualnya adalah Maktabah Darun Nasihah yang berada persis di depan Jamiatul Islamiyah cetakan beliau ini langsung habis oleh para talabatul ilm dibeli karena memang kita semua para talabatul ilm yang terkhusus yang berada di kota Al-Madinah haus akan karya-karya para ulama al-mu'asirin secara khusus karena mudahnya bahasa yang mereka pakai kemudian cara-cara mereka atau metode-metode mereka dalam memberikan taklif sangat sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh para talabatul ilm terkhusus tulab jamiati al-islamiyah bil Madinah kemudian kata beliau syajja'ani ini semua menyemangati aku wa hafaza himmati dan menambah kesemangatan yang aku miliki menambah semangat yang aku miliki ala isdari hadzal kitab taba'atan jadidah untuk memperbaharui kitab ini pada cetakan yang baru mazidatan dengan ada tambahan-tambahan ijtahadtu katsiran fi islahi ma dhahara li fi sabiqati min akhta yang mana aku akan memperbaiki, aku akan merevisi, mengkoreksi apa-apa yang telah aku dapati dari kesalahan-kesalahan yang telah ada pada cetakan yang pertama tersebut. Waha anada dan akulah bifadlillahi wa taufiqi dengan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala dan dengan keutamaan serta taufik darinya dan aku dan akulah kata beliau bifadlillah dengan keutamaan dari Allah dan taufiki dan dengan taufik hidayah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala uqaddimuhu lil qurra aku akan menyampaikan dan menghidangkan artinya mempersilahkan untuk para pembaca melihat cetakan yang kedua yang insyaallah taala jauh lebih baik daripada cetakan yang pertama fi tsaniyah pada cetakan yang kedua ini wa fiha walillahil hamdu wal dan pada cetakan kedua ini walhamdulillah mizat infaradat biha an sabiqatiha ada beberapa nilai-nilai tambahan yang tidak dimiliki oleh cetakan yang pertama minha di antaranya kata beliau awalan yang pertama ziyadatul adillah pada cetakan kedua ini ditambahkan oleh beliau tambahan-tambahan dalil minal ayatil qur'aniyah dari ayat-ayat Al-Qur'an wal ahadits an-nabawiyah dan dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam matbu'atan fi mawadi' minal kitab bi fawaidin nafsiyah min kalami ahli ilm yang mana ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi tersebut aku sertakan dengan ucapan-ucapan para ulama sebagai faidah ayat-ayat Allah disertakan tafsir dari kalam ulama al-mufassirin begitu pula hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam disertakan setelahnya oleh beliau kalam atau ucapan atau penjelasan dari para ulama al-muhaddithin ini yang pertama yang tidak ada pada cetakan yang pertama kemudian thanian keunggulan atau kelebihan yang kedua wahia ahammuha dan ini adalah sesuatu yang lebih penting kata beliau syarhu qawlil musannif aku menjelaskan ucapan al-musannif yakni al-imam Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najri waftaradallahu ala jami'il ibadil kufru bit wal imani billah ila akhir ma dzakarahu fir risalah dalam risalah thalathatul usul ada ucapan dari musannif alaihi rahmatullah waftaradallahu ala jami'il ibad ila akhirih yang ini beliau akan memberikan syarahnya, penjelasannya secara terperinci. Yang ini tidak didapatkan pada cetakan yang pertama. Ini mizah atau keunggulan nilai plus yang kedua yang tidak ada pada cetakan sebelumnya. Thalithan, yang ketiga kata beliau, khatamtul kitaba bi arba'ati faharis. Pada cetakan ini, cetakan yang kedua ini, aku mengakhirinya dengan empat jenis faharis, empat jenis daftar isi Fahris Wahiyah, fahris yang pertama, daftar isi yang pertama, fahrisil ayatil Qur'aniyah. Daftar isi yang berisikan atau yang mengandung ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Fahros yang kedua atau daftar isi yang kedua al-athar. Athar-athar dari para ulama. Fahris al Ahadith an-nabawiyah yang ketiga. Kemudian yang keempat, fahris al-maraji'. Fahros atau daftar isi yang berkaitan atau berisi dengan marja dari mana beliau mengambil ucapan-ucapan para ahlul ilm tersebut. Kemudian ada lagi fahras atau fahris bisa dengan kasrahnya ra dan fathahnya ra dengan dua lugah. Al-maudu'at, daftar isi yang berkaitan dengan judul-judul dari apa yang beliau tuliskan. Jadi 4 sampai 5 jenis daftar isi ini beliau tambahkan pada cetakan yang kedua dan daftar isi ini adalah sesuatu yang sangat membantu para talabatul ilm. Jadi ketika kita ingin mencari dari karya beliau, sepertinya Syekh menukilkan ayat fa'lam annahu la ilaha illallah. Dari mana kita cari halaman pertama, halaman kedua tidak ada. Itu akan memakan waktu. Tinggal kita cari halaman paling belakang, kita lihat daftar isi ayat-ayat Al-Qur'an. Akan ada di situ fa'lam annahu la ilaha illallah ternyata pada halaman ke-65. Jadi langsung kepada inti ayat yang kita cari. Ini gunanya daftar isi. Seperti kita yang mencari daftar isi dari sebuah kitab atau sebuah majalah atau sebuah karya. Ketika kita ingin mencari daftar isi atau mencari sebuah judul, maka kita melihat daftar isi di belakangnya. Maka ini akan membantu menyingkat bahas, menyingkat apa yang kita cari dari jenis-jenis ucapan para ulama kah itu ayat-ayat Al-Quran atau hadis Nabi atau pembahasan-pembahasan khusus pada karya tersebut. Kemudian kata beliau hafizahullah wa ra'ah wa hadzal ladzi qumtu bihi min amalin hiyalin. Sebuah amalan yang tidak besar ini kata beliau ketika aku mensyarah Al-Kitab An-Nafis mensyarah menjelaskan sebuah kitab yang sangat berharga Al-Azim Al-Mubarak sebuah kitab yang sangat agung yang penuh dengan keberkahan yaitu Ats-Tsalatsatul Usul li muallifihi imam Muhammad ibn Abdul Wahhab mujaddid ad-da'wati salafiyah fi muntasifil qarni tsani yang karya Thalathatul Usul merupakan karya besar dari Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab yang beliau adalah mujaddid dakwah as-salafiyah pembaharu dakwah salafiyah pada Muntasof al-qarni tsani abad yang kedua uh, abad yang ke-12, Athani Ashar, afwan. Beliau adalah mujaddid da'wah, pembaharu dakwah salafiyah pada pertengahan abad yang ke-12 Hijriyah. Walladhi nasarahu ala hadha tajdid. Yang mana beliau mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dalam memperbaharui dakwah salafiyah ini sehingga at-tauhid tersebar di Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah yang kita tahu sejarah dari dakwah yang dimiliki oleh Syekh Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahab At-Tamimi An-Najdi adalah dengan kesepakatan antara beliau dengan Malik Suud ketika itu maka terjadilah atau ada uh, Al-Arabiyah As-Saudiyah sebuah negara yang disebut dengan negara Arab Saudi sebuah negara yang timbul akibat dua kesepakatan dari Muhammad ibn Abdul Wahab begitu pula dari Malik Muhammad ibn Su'ud alaihim rahmatullah kemudian kata beliau rahimallahu imamaini barakallahu fi aqibihima huwa juhdun muqil apa yang aku tulis dalam mensyarah kitab ini mensyarah Thalathatul Usul karya dari Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab ini adalah satu karya yang al-muqil satu karya yang sedikit satu karya yang biasa-biasa saja jika dibandingkan dengan keberkahan dan keagungan yang dimiliki oleh kitab Thalathatul Usul. Dan keberkahan serta keagungan yang ada pada Thalathatul Usul ini bisa kita lihat bagaimana seluruh muslimin yang ada di zaman kita sekarang ini menerima apa yang ada pada dakwah Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Di mana-mana para talabatul ilm menghafalkan matan Thalathatul Usul Begitu pula karya-karya beliau yang lainnya menunjukkan keberkahan dan qabulul muslimin. Kaum muslimin menerima karya dari Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahab At-Tamimi An-Najdi alaihi rahmatullah. Kemudian beliau menutup mukaddimah ini dengan ucapan yang berisikan doa wa as'alullah al-karim rabbal arsyil azim ayyan fa'a bihadha syarh. Aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberi manfaat pada syarah penjelasan yang aku tuliskan ini ahlul Islam kepada seluruh kaum muslimin kama nafa'a bi aslihi sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan manfaat kepada kaum muslimin dari asal dari kitab ini yaitu thalathah al-usul wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa katabahu Ubaid ibn Abdullah ibn Sulaiman al-Jabiri al-mudarris bil Jami'atil Islamiyyah sabiqan wa hurrira fi lailatil jumu'ah 11 Rabiul Awal beliau menuliskan ini pada malam Jumat tanggal 11 Rabiul Awal tahun 1428 Hijriah kurang lebih 11 tahun yang lalu cetakan kedua keluar kita akan membacakan mukaddimah pada cetakan pertama yang di sini beliau akan menyebutkan siapa yang sangat berperan dalam membantu lahirnya karya Ittihaf Al-Uqul ini. Berkata beliau hafizahullah wa ra'ah bismillahirrahmanirrahim muqaddimatu at-tab'atil ula. Muqaddimah dari cetakan yang pertama. Alhamdulillahil aliyil a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta thara وسع كل شيء رحمة وعلما وقهر كل شيء عزة وحكما وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الأسماء الحسنى والصفات العلى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسل الله بالهدى أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd kemudian setelah itu setelah beliau memberikan mukaddimah ringkasnya fahadha ini yang aku tulis syarhun mukhtasarun sebuah syarah yang ringkas lil kitabin nafi' al mati' an nafis sebuah syarah sebuah penjelasan dari sebuah kitab yang sangat bermanfaat, yang sangat berharga, yang sangat agung. Al-Mausum yang bernama Al-Thalathatul Usul. Yang bernama kitab Thalathatul Usul. Lil Imami Mujaddid Da'wah Salafiyah fi Muntasafil Qarni Tsani Ashar Al-Hijri. Karya dari Imam Mujaddid Da'wah As-Salafiyah, pembaharu Dawa Salafiyah pada pertengahan abad ke-12 Hijriyah. Ucapan ini sering diulang oleh Syekhuna Hafidhahullah wa ra'ah karena memang Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahab di antara kemuliaan yang dimiliki oleh beliau alaihi rahmatullah adalah menyebarkan dakwatus salafiyah yang mana inti dari dakwatus salafiyah adalah at-tauhid yang sebelumnya negara Arab Saudi adalah negara yang sangat gelap dengan kesyirikan penuh dengan kezaliman diutusnya beliau pada pertengahan abad ke-12 karena beliau lahir pada tahun ke berapa? Hal awalan. Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi lahir pada tahun ke 12 abad ke-12 Hijriah berarti seribuan tahun ke berapa? Ini imam dakwati salafiyah. Hah? Berapa Hamzah? Z? Berapa? Hah? Aulad. Kalau aulad nggak ada yang tahu naik ke syabab. hati ya syabab. Hah? Ahsan. 1115. Mudah untuk menghafal tanggal atau tahun lahir bukan tanggal tahun lahir dari Al Imam Mujaddid Da'wah As-Salafiyah Muhammad Ibn Abdul Wahab At-Tamimi An-Najdi tinggal antum buat seperti ini 1115 dalam bahasa Arab jadi antum untuk mengingat kapan Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahab At-Tamimi An-Najdi lahir pada tahun keberapa pada tahun ini 1115. Ini kalau dalam bahasa Arab kan 5. Iya. Kalau 0 titik. Jadi ini rumusnya ini. Tahun lahir Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahab At-Tamimi An-Najdi. 1115. Baik. Oleh karenanya beliau di sini selalu mengulangi beliau adalah pembaharu dakwah salafiyah pada pertengahan abad ke-12 Hijriah. Karena tahun seribuan itu adalah pertengahan abad dari 1115 pertengahan abad 12 Hijriah. Kemudian kata beliau hafizahullah wa ra'ah wa a'ni bihi Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi aku maksudkan pembaharu dakwah salafiyah pada pertengahan abad ke-12 Hijriah adalah Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau dengan rahmat yang luas wa jazahullahu an ahli tauhid was sunnah khairu ma yujzi bihi aliman an ummati semoga Allah mendapatkan eh, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasannya karena tauhid yang telah beliau sebarkan dan tersebar di muka bumi ini dengan kesungguh-sungguhan dan semangat dari beliau alaihi rahmatullah wa kana hadza syarh dan syarah ini musajjalan ala asyritah sebenarnya sebuah syarah yang telah terekam dalam kaset-kaset yang aku miliki. Waqad qama bijam'ihi mashkuran tilmiduna dan telah ditafrik, telah ditranskrip. Jadi kaset-kaset yang banyak yang dimiliki oleh Syekh Al-Allamah Al-Faqih Ubaid Ibn Abdullah Ibn Sulaiman Al-Jabiri dikumpulkan oleh murid beliau wasahibuna dan teman kami kata beliau Abul Harith Muhammad ibn Ghalib ibn Hassan al-Umari al-Yamani. Al-Syeikh Abul Harith Muhammad ibn Ghalib ibn Hassan al-Umari al-Yamani. Syekh Muhammad Ghalib al-Umari al-Yamani yang sekarang bermukim di kota atau negara Dubai dan menjadi dosen pada Jamiah Ahliyah, universitas swasta di salah satu perguruan tinggi di negara Dubai yang beliau alhamdulillah telah menyelesaikan gelar doktornya sejak kurang lebih lima tahun yang lalu. Jadi Syekh Muhammad Ghalib yang sangat berperan dalam eh, lahirnya karya Itihaful Uqul karya dari Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah Wara'ah Wa man thamma qama bi'ardihi alayya. Kemudian setelah dikumpulkan oleh Syekh Muhammad Ghalib, beliau tunjukkan dan bacakan di hadapan Syekh Ubaid Fahadzaftu minhu, aku hapus beberapa yang tidak penting, wazidtu alaih dan aku tambahkan sesuatu yang aku anggap penting. Wa aslahtu wa aslahtu minal ibarati ma ra'aitu anna islahahu muhimmun jiddan. Dan aku perbaiki beberapa lafaz, beberapa kata-kata yang aku lihat, yang aku pandang untuk diperbaiki adalah sesuatu yang sangat penting karena khawatir pembaca akan salah faham. Thumma qama al-akh Muhammad ibnu Muhammad ibnu Ghalib min ba'di bima ya'ti. Kemudian eh, Syekh Muhammad bin Ghalib meneruskan dan memperbaiki serta merevisi apa yang telah aku perbaiki tersebut. Di antara apa yang beliau perbaiki adalah awalan. Yang pertama, tansiqul kitabi tamhidan li tab'ihi. Menulis kitab yang dimulai dengan tamhid, mukaddimah dari beliau. Artinya, beliau yang akan membuat mukaddimah yang sedang kita baca ini. Thanian, amalan yang kedua yang dikerjakan oleh Syekh Muhammad Ghalib atas permintaan dari Syekh Ubaid, azwul ayatil Qur'aniyah ila mawadi'iha minas suwar. Menuliskan ayat-ayat Quran surat apa, ayat keberapa ketika aku menuliskan ah, ketika aku membacakan surat tersebut dan menjadikan wajhu istidlal pada syarah atau pada penjelasan karya ini. Jadi ada ayat Al-Qur'an contohnya misalkan fa'lam annahu la ilaha illallah ditulis diminta oleh Syekh Ubay tulis ini pada surah Muhammad ayat kesekian maka ini amalan atau yang diminta oleh eh, Syekh Ubaid yang dikerjakan oleh eh, Syekh Muhammad Ghalib kemudian yang ketiga amalan yang dikerjakan oleh Syekh Muhammad Ghalib atas permintaan dari Syekh Ubaid takhrijul ahadith mengeluarkan riwayat-riwayat hadis wa bayanul hukmi alaiha dan menjelaskan hukum hadis tersebut agar pembaca mengetahui hadis ini adalah hadis yang sahih, hadis ini adalah hadis yang dhaif. Sawa'un fi dzalika ahaditsul kitab wa syawahiduna. Apakah hadis-hadis yang berada di dalam salah usul itu sendiri ataukah hadis-hadis yang kami bacakan kata beliau. Rabi'an, amalan yang keempat, wad'u tafsili lil mawdu'ati allati ihtawaha al-kitab. Aku meminta Syekh Muhammad Ghalib untuk menuliskan fahros, untuk menuliskan daftar isi secara rinci untuk judul-judul yang telah aku minta pada karya yang beliau tuliskan ini. Wasammaituhu dan aku namakan karya ini dengan Ittihaful Uquli bi Syarhi Thalathatil Usul. Jadi ini permintaan dari beliau secara langsung. Dan beliaulah yang memberi nama karya ini dengan Ittihaful Uqul bi syarhi al-usul. Kemudian beliau akhiri dengan doa, wallahu as'aluhu ayya umma bi naf'ihi ahli al-Islam. Aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan manfaat kepada kaum muslimin dengan karya ini wa ayaj'ala amali dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalanku ini fihi khalisan liwajhihil karim dipenuhi dengan keikhlasan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala yang mulia wa ayyujziya sahibana Abul Harith khairan kembali Syekh Muhammad Ghalib mendapatkan doa dari guru beliau yaitu Syekh Ubaid ibn Abdullah Al-Jabiri hafizahullah wa ra'ah dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang setimpal ganjaran pahala kepada sahibana kepada teman kami kepada sahabat kami Abul Harith yakni Syekh Muhammad Ghalib dengan kebaikan yang berlimpah liqaun ma badzahu Allahu liqaun ma badzalahu Allahu min juhdin fi ikhraj hadzal kitab karena beliau yakni Syekh Muhammad Ghalib sudah meluangkan waktu yang luar biasa untuk melahirkan karya ini dan perhatian beliau luar biasa dalam bolak-balik bertemu dengan Syekh merevisi, mengoreksi dan menambahkan serta mengurangi apa yang diminta oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa katabahu Ubaid ibn Abdullah ibn Sulaiman Al-Jabiri al-mudarris bil Jami'atil Islamiyyati sabiqan wa hurrira fi sabahi tsani ashar min Ramadan. Mukaddimah pada cetakan pertama ini beliau tulis pada selesai beliau tulis pada pagi hari tanggal 12 Ramadan amu sittatin wa ishrina wa wa alfin lil hijrah wa kana bil madinatin nabawiyah pada tahun ke-1426 jadi cetakan yang pertama ditulis oleh beliau dan mukaddimah ini pula selesai ditulis oleh beliau pada tanggal 12 Ramadan 1426 dua tahun tersebar kitab ini dipakai dan dipelajari oleh para talabatul ilm khususnya di kota Al-Madinah dan beliau alhamdulillah membuka pelajaran-pelajaran khusus kepada para talabatul ilm di kota Al-Madinah untuk membaca karya ini kemudian berselang dua tahun pada tahun 1428 dicetak ulang dengan tambahan-tambahan dan keunggulan yang telah kita sebutkan pada mukaddimah cetakan yang kedua wallahu taala alamu bisawab ini mungkin insyaallah taala yang bisa kita bahas pada malam hari ini biidznillah taala pada pekan depan Rabu malam Kamis yang berikutnya kita akan mulai masuk ke inti pembahasan ketika beliau akan mensyarah menjelaskan ucapan dari Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi alaihi rahmatullah di dalam Thalathatul Usul yang insyaallah taala metode kita dalam mempelajari karya ini seperti apa yang telah beliau tuliskan membaca matan dari Thalathatul Usul membaca matan dari Thalathatul Usul kemudian kita terjemahkan secara global setelah itu kita akan membaca syarah dari Syekh Ubaid ibn Abdullah ibn Sulaiman Al-Jabiri hafizahullah wa ra'ah yang insyaallah taala kita akan mendapatkan faedah-faedah nafisah faedah-faedah yang berharga yang beliau nukilkan dari para ulama dan yang beliau sampaikan pula karena keilmuan beliau adalah keilmuan yang tinggi dan mumpuni jazahullahu khaira naktafi bihadal qadar subhanakallahumma wabihamdik ashadu an la ilaha ila anta astaghfirka wa atubu ilaik wa salallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin